لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين Subhanallahladzi demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Batrud. Pagi ini telah menyampaikan surah Fatir ayat 33 hingga ayat 45. Kemudian diteruskan dengan surah Yasin ayat 1 sampai 47. Insyaallah untuk hari Kamis adalah kelanjutan dari surah Yasin diawali dari ayat 48 hingga akhir Kemudian diteruskan dengan surat As-Sofat ayat 1 sampai 51. Jadi untuk besok insya Allah Yasin surah ya ayat ke-48 ini sampai 83, kemudian As-Sofat ayat 1 sampai 51. Baik pendengar dan pecinta Radio KMA di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah.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 تقبل ya karim Hari ini Rabu dan besok Kamis kita indeks Quran ya. Tetapi eh, tahsinnya kita teruskan ini Pak Hasim terima kasih. SMS-nya ya. Iya betul. Surah ketiga halaman 51. Ibu dan Bapak yang memiliki Quran terjemah perkata atau berwarna ada di halaman 51.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 Jangan, pendek. Kada. Nah. Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقنطرة من الذهب من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Sadaqallahul azim. Itu dulu ya. Karena kita akan belajar indeks nih. Ini jadi kalau ada orang yang laki-laki suka dengan wanita, suka dengan mobil, suka dengan perhiasan. Nah, itu memang Allah <laughs> seperti itu memberikan gambaran. Coba dilihat terjemah perkataannya nih ya. Ini <clears throat> enaknya kita memiliki terjemah perkata. Jadi memahaminya lebih mudah ya gitu kalau nggak jelas baca terjemah departemen agamanya nggak jelas juga beli tafsir baca tafsir gitu ini ya <clears throat> di ayat 14 min al nisa wal wal wal qanatir zina lil nas dihiasi pandangan bagi manusia hubbus syahwat manusia itu suka cinta dengan segala yang diingini, sahwat keinginan nafsu kita. Dari apa? inan bisa kita suka dengan wanita-wanita. Ini laki-laki ini ya. untuk walbanin ibu juga suka dengan anak-anak, suka cinta kepada anak-anak. Demi anak-anak kita, apapun kita perbuat, tentu semuanya sejalan dengan ridho Allah ya. Gitu supaya anak kita sukses, sekolahnya jalan lancar. Kita bersedia hujan-hujanan, panas-panasan, kaki dibuat eh, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, pusing kemana untuk tapi kita bangga, kita senang kita berbuat. Nah ini untuk para anak, ya anak-anakku sekalian hargai jasa ayah dan ibumu, masya Allah, pantas ya. Rasulullah ditanya kepada siapa ya Rasulullah saya harus berbuat baik kepada ibumu. Terus ibumu, terus ibumu, baru ayahmu. Allah wakbar. Saya sebagai seorang suami tidak pernah eh, cemburu, tidak pernah iri terhadap istri saya. Kalau anak-anak saya harus berbuat banyak lebih baik terhadap ibunya. Ya. Karena memang seperti itu. Kita juga sama seperti itu. Kepada ibu kita, kepada bunda kita ya, Masya Allah, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ini bukan berarti di bawah kakinya ada ada surganya dicari, tapi keridoannya. Ridallah pi ridal waridai. Allahu Akbar. Ajaran mana yang seindah agama? Ajaran Islam. Hanya kadang-kadang memang pemahamannya yang berbeda. Kadang-kadang yang membuat radikal. Tapi itu pemahaman. Kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Selama dia nabinya sama, Muhammad Rasulullah Allahnya sama, akidahnya sama. Hanya pemahaman. Itu ya. Tapi semuanya setuju kalau kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Apapun, kendati pun dia beda agama dengan kita, tidak ada masalah karena itu soal keyakinan. Bagaimana Islam menggambarkan Kanan itu anaknya Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh, dia durhaka terhadap ayahnya. Bagaimana dengan Nabiullah Ibrahim? sang ayah yang durhaka, yang penjual patung. Bukan dia hanya musrik, ya sirik perbuatannya, musrik orangnya, tapi ayahnya Azhar itu pedagang patung, jualan patung <laughs> gimana coba. Tapi di surah Ibrahim ayat 40 ayat 41 kan di, di situ digambarkan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya, untuk orang tuanya dan untuk orang-orang muslim. Walaupun akhirnya ditegur oleh Allah. Gitu ya. Tapi nurani seorang anak kepada bunda, kepada ayahnya memang harus ada selalu cinta ya. Makanya saya selalu bingung kalau ada anak tidak sayang sama orang tuanya. Dan pun kita dari kecil dititipkan, ada kan beberapa putra-putri kita. Karena satu dan lain hal anaknya dititipkan kepada orang lain. Tetap aja kita harus cinta kepada ayah, kepada bunda. Kita kan tidak tahu permasalahannya, kenapa waktu itu dititipkan. Tetap karena bagaimanapun ayah dan bunda adalah sebagai pelantara adanya kita di dunia ini. Kita tidak boleh benci, tidak boleh marah. Itu urusannya ayah dan bunda kita dengan orang tua kita. Kalaupun dia menelantarkan kita, itu urusannya urusan mereka dengan dengan Allah. Urusan kita tetap sebagai anak harus berbuat baik kepada mereka. Lapangkan hati kita. Kita mau menerima apa yang ada. Itu ya. Nah ini sahwat kita, keinginan kita minan nisa dari wanita-wanita wal banin dan anak-anak. Wal qanatir, kita suka cinta kepada harta al muqantarah yang banyak. Dikumpul-kumpul harta biar hidupnya itu tadi karena cintanya kita kepada anak kita, cinta kepada keluarga, pada istri kita Sah. sehingga kita kumpulin harta. Padahal padahal al-hakumut takafir. Kita ngumpul-ngumpul harta sampai kita ditutup mata kita di liang lahat. Apa yang terjadi? Iya, kita lebih baik memberikan ilmu ya putra-putri kita kita sekolahkan, kita pesantrenkan, kita ajarin aja dan segalanya. Daripada kita harus meninggalkan hanya harta, hanya harta ya. Boleh saja ilmunya diisi, disekolahkan dengan baik, dipesantrenkan, disisakan hartanya, dibagi-bagi harta itu baik seperti itu. Tapi jangan harta doang <laughs> gitu ya. Banyak kok kejadian. Ayahnya meninggal, hartanya banyak, bukannya maslahat. Bahkan mereka berantem, berebut hartanya sampai baku hantam, sampai eh, bunuh-membunuh karena harta warisannya. Ini, jangan sampai meninggalkan anak-anak seperti itu. Barangkali dia terjadi seperti itu juga karena kita ayah dan ibunya. Nah ini tinggalkan adalah ilmu. Karena dengan ilmu, ilmu itu tidak pernah habis. Jadi dari sekarang investasikan pendidikan anak putra-putri kita yang baik, yang bagus. Memilih sekolah pendidikan yang bagus, ya yang berkualitas, sesuai dengan kemampuan ekonomi kita tentunya. Nah, ini. Kita suka dengan wanita, suka dengan anak-anak, suka dengan harta yang banyak. Minal zahab kita ngumpulin emas, wal dan perak ya kita untuk eh, apa jaga-jaga memang kita nyimpan nabung ya boleh jangan kayak apa besar pasak daripada tiang. kita tidak tidak pernah nyimpan nabung boleh dan nabung yang paling baik adalah nabung untuk akhirat nabung yang mana ya kita punya uang seribu sepuluh ribu atau berapapun kita tabungkan ke masjid kita simpan di keropak di situ, kita simpan di rumah yatim, atau kita bagi-bagi, kita bantu tetangga. Itu adalah tabungan yang tidak pernah habis dan berlipat ganda. Kita kan sudah belajar, sudah memahami tentang infak. Bagaimana lebihnya orang yang berinfak. Seribu jadi sepuluh ribu, jadi tujuh ratus ribu. Bahkan lebih ya. <laughs> Itu lipatan-lipatan. Itu Allah maha pemurah. Kalau kita berbuat jahat, balasannya hanya satu. Itu pun ditangguhkan oleh Allah sampai kita mau bertobat. Masya Allah. Sedangkan pahala kebaikan kita dibalasnya adalah 700 lipat. 700 kali. Bahkan lebih dari itu. Orang yang berhaji tidak ada pahala yang lebih mulia, lebih baik selain balasannya jannah, surga. Allahu Akbar. Orang yang berpuasa setelah selesai puasa Idul Fitri, dia sebagai seperti orang seperti anak yang baru lahir dari bundanya. Masya Allah, suci bersih. Coba Apa tidak mau? Nah ini. Kita cinta dengan harta benda, kita kumpulin minal zahab dari emas. Wal fiddah dan perak. Ini laki-laki mah tidak boleh pakai emas. Kalaupun terpaksa pengen pakai, itu suasa ya biasanya. Jangan emas emasnya. Bukan emas yang emas ahri turun di jati negara ya. Bukan emas beneran emas. Itu tidak boleh untuk laki-laki mah haram memakainya. Kalau menyimpannya mah dikumpulin enggak apa-apa karena satu kebutuhan kan. Ingin berhaji dengan koin emas kan gitu, silakan aja gitu ya. Karena kan memang setiap orang berbeda dalam kemampuan ekonomi. Yang penting kalau ingin haji niatkan dulu aja. Niat dulu sambil berusaha nabung gitu kan. Nah ini. mina zahab dari emas wal fitbah dan perak. Wal khail dan kuda Dulu kuda ya, sekarang kuda juga masih. Tapi sekarang kan ya Mercy ya apalah mobil gitu ya. Mobil-mobil yang bermerek kan itu suka dengan itu. Wal khailil musawwamah dan kuda yang dipilih atau pilihan. Wal an'am kita juga suka ya pelihara binatang-binatang ternak itu kan dikumpulin ya namanya juga kehidupan. Wal hars dan sawah ladang. Ada orang yang inginnya suka ngumpulin mobil sampai banyak. Ada yang suka ngumpulin tanah. Ada yang suka ngumpulin rumah, ya macam-macam. Itu sah-sah saja selama dijakati, diinfakkan gitu kan. Nah ini, semua itu yang disebut dari mulai suka dengan wanita, ada juga yang ya wanitanya istrinya ingin satu, ingin dua kan memang seperti itu. Ada yang anak-anaknya, ada hartanya dan semuanya itu Zalika mata'ul hayati dunia. Ingat, demikian itu semuanya adalah kesenangan al hayati dunia, kehidupan di dunia. Jangan sampai kesenangan di dunia ini melupakan Allah. Wallah dan Allah indahu di sisinya, di sisi Allah. Husnul ma'ab yang terbaik tempat kembali. Itu ya, enak. Itu Mudah belajar kita orang saya juga lihat di bawahnya itu. Daripada kita cari-cari kamus. Iya, yang efektif itu belajar itu belajar. Nanti ada ya dengan metode metode Pak Solihin itu punya metode Granada. Ada metode Bayani, ada metode Krapiak, ada banyak metode-metode itu. Boleh kita belajar. Tapi untuk belajar itu kan ini juga sambil jalan dulu. Kalau nunggu sama kayak orang Bapak kok belum sholat? Iya saya kan belum bisa baca Quran. Saya belajar dulu. Iya sholat dulu, sholat aja yang bisa dulu <laughs> gitu ya. Jangan sampai nunggu pinter dulu baru sholat. Kapan kan gitu ya. Kan ada eh, ya pemahaman itu ya. Kalau saya bilang itu tidak benar. Nah, bagaimana? Ada satu pemahaman. Kalau belum hafal Quran, kalau belum tamat Quran, nggak sholat dulu. Nah itu salah gitu ya. Kalau belum usia 40 katanya Kenapa mas belum sholat? Ah belum usia 40. Nabi juga dulu sholatnya 40. Itu jawabannya. Terus kenapa mas belum sholat? Baru sholat kalau sudah hafal Quran, sudah paham Quran. Ya mas nggak baca-baca Quran, nggak belajar-belajar. Kapan belajarnya, kapan pahamnya <laughs> gitu kan. Sambil jalan aja ya gitu. Sama <clears throat> nikah itu en enaknya kan kaya raya. Tapi ada orang yang berjalan sambil jalan, ketemu di jalan gitu ya nanti e, perjuangan. Gitu. Jadi Islam itu tidak tidak menyuruh sesuatu yang susah, sulit. Ini nanti dibaca di surah Al-Muzammil ya di sana. Bacalah Quran yang kamu bisa. Gitu. Tadi malam kita belajar ya. Baik indeksnya Ibu dilihat di halaman 5, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Quran terjemah berkata. Atau yang indeks 4 buku itu di, di indeks 3 halaman 15 ya kita akan melihat tentang uh, hari raya kurban. Yaitu hari raya kurban. Kita bisa dilihat uh, surah kelima ayat 2. Surah kelima Al-Maidah ya ayat 2. Sudah ketemu ya? Nah, ini dilihat ya. Uh, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Quran terjemah perkatanya ada di halaman 106. Ini ada mudah ya Pak. Halaman 106-nya kan kalau yang belum biasa pakai nomor Arab, Pak ada nomor Latinnya. Ya, kita nggak bisa Allah mengaku diri Islam nggak ngerti nomor Arab ya nggak gitu <laughs> gitu ya setiap orang akan berbeda kalau jarang pakai juga walaupun sudah belajar kadang-kadang suka lupa 7 sama 8 aja sering kebalik 7 yang ke atas 8 yang ke bawah kan itu kita nggak boleh nginyi-nginyi orang lah ya pemahaman kita kan berbeda-beda kemampuan masing-masing jalan aja sama-sama ada di surah Al-Maidah ayat kedua ini, tentang uh, kurban ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن من البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستقيموا صادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Ini sudah kita baca dulu, sudah kita bahas. Kita terjemah dapat pemahaman agamanya ya sebelah kiri itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah. Apa itu siar-siar kesucian Allah tuh? Catatan kakinya di bawah ada belah kanan. Siar-siar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji. Seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i. Tempat-tempat mengerjakannya seperti Ka'bah, Sofa, dan Marwah. Itu banyak kan. Ada yang hajinya, ini kenapa ditegur dulu zaman jahiliyah masuk Islam kemudian masih e, tradisi jahiliyahnya masih dibawa ini gitu ya. Ini jangan melanggar kesucian Allah. Jadi sesuai dengan tuntunan. Jadi jangan dihat, jangan dipikir orang yang sholat itu sudah sudah harus diterima gitu. Yang haji itu pasti diterima, belum tentu kalau tidak pakai ilmu. Kalau hajinya hajinya salah, kalau niat-niatnya niatnya salah, <laughs> nah ini kan niatnya itu hanya karena Allah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Banyak kan yang pergi haji nanti ada eh, perbuatan-perbuatan syirik. Nah, hati-hati gitu ya. Jangan ngambil kiswah apa kainnya atau batunya untuk jimat jangan <laughs> gitu ya. Hati-hati. Dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. jangan berperang di bulan haram ini ya. Ada eh, bulan-bulan uh, haram itu disebutkan di sini bulan haram itu bulan Kaidah bulan Julhijjah, bulan Haji, bulan Muharram, bulan Rajab, itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan perang. Itu ya. Janganlah mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kolaid. Kolaid ini hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, Baitullah, Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Tuh, jadi kalau ada setelah hajinya selesai, umrahnya selesai mau ke pasar sengnya dulu ya apa itu ya. Katanya sekarang sih sudah dibongkar. Yang mau belanja untuk oleh-oleh yang boleh, tapi sekarang oleh-oleh mendingan belanja di sini. Ternyata yang dari sana dari Tanah Abang ya. <laughs> Berat-berat di bawah. Di sini juga ada banyak, katanya begitu. Nah ini, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Nah ini yang harus digarisbawahi dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, ini eh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab ini belakangan bangsa kita tuh mudah disulut ya kalau ada satu orang diganggu oleh penduduk oleh tetangga kampung nanti yang lainnya bilang akhirnya berantem satu kampung dengan satu kampung bakar-bakaran. Yang rugi siapa Allah Akbar itu ngumpulin harta dikit-sedikit untuk bukan kita mada bukan untuk ngumpulin harta ini untuk sekedar untuk berlindung supaya hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Eh rumahnya pada dibakar, pada ditimpa nah, sedih Masya Allah. Padahal innal mubadirin kan iman syaitan. Ya orang yang mubadir itu teman-temannya setan apa ini yang merusak. Dan permasalahannya cuma sepele gara-gara ditegur dia enggak nyaut apa gimana nah ini hati-hati jangan mudah disulut masya Allah ya kenapa bangsa ini kok sekarang uh, seperti ini dulu kita terkenal berbudi pekerti sopan santun sekarang masalah kecil buat masalah nah ini ya banyak masalah memang apalagi ini sebentar lagi rentan akan pemilu ya mudah-mudahan bisa terkendali jangan sampai tersulut emosi karena satu hal, satu partai menang, yang ini tidak terima, langsung bakar-bakaran. Semua dibakar, kantor dibakar. Siapa yang rugi? Ya, ya Masya Allah ya ini. Allah, mudah-mudahan kita diberikan topik dan hidayah kita semuanya ya, Masya Allah. Jangan sampai berbuat seperti itu. Allah Rabbi. Kemudian kita bisa lihat di ayat 97, masih di surah Al-Imran ya. pelan pelan hmm, nih. Tuh, sudah ketemu ya? Ayat 97 itu ada di halaman 124. Surah 5, Surah Al-Maidah. Nih, ya. Ini masih tentang topiknya adalah hari raya kurban. <clears throat> ya. <clears throat> Aduh, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. sembilan puluh berapa tadi? sembilan puluh tujuh Jadi kalau nomor Quran itu jangan keliru ya. Nomornya di ujung. Jadi kalau kalau Latin kan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Arab enggak, ketuhanan yang Maha Esa, satu. Nah, itu Quran begitu. Jadi nomornya di ujung gitu ya. itu Jadi bekerja dulu baru dapat upah itu ya. Gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Ja'alallah telah menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan Allah? Al-Ka'bata sebagai maf'ul ya, fi'il fa'il. Pekerjaannya ja'ala telah fi'il madi. Allahnya sebagai fa'il. Ja'alah pelaku. Al-Ka'batanya sebagai maf'ul. ya. Ja'alallah telah menjadikan Allah Al-Ka'bata Ka'bah Al-Baita yaitu ah, ya. Ka'bah rumah Al-Haram yang suci ini naat dan manut. Ya. Al-Ka'batal Baital Haroma. Tak tak semua itu barisnya ya. Ka'bah rumah suci. Kiyama menegakkan linnas bagi manusia. Wasyahrul haram dan bulan suci haram. Bulan suci ya. Wal hadya dan binatang kurban hadiyu ya. Wal kolaid dan binatang yang dikalungi ditandai. Zalika demikian itu dita'lamu agar. Li-nya agar. Ta'lamu awalanta akhiran wawu alif itu mereka atau kalian. Agar kalian. Ini anta antuma antum. Lita'lamu agar kalian mengetahui. Mengetahui apa? Annallaha. Ini annallaha. Ya. Sesu, bahwasanya Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa yang bisamawat, apa yang ada di langit, wa ma dan apa yang ada di bumi wa annallah dan bahwasanya Allah bikulli syai dengan segala sesuatu alim Allah Maha mengetahui Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul demikian pula bulan haram hadyu nah, untuk berkurban dan kolaid yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sudah jelas ya, nggak usah dijelasin lagi ya. Ini tentang haji. Haji itu ada nanti kalau melanggar e, sesuatu hal kita harus dam, atau hadyu itu gitu kan. Nah ini semua komponen kita bawa harus tawaf, ya harus sa'i, ya ini ini. Kemudian kita bisa melihat di surah ke-22 ayat 32. Jadi kita pintar lama-lama ya. Pak Ari kok bisa jadi seperti saya juga jadi mau seperti ini karena bersama. Kalau sendiri mah banyak banyak godaannya. Ya kalau di rumah kan kadang-kadang ya kayak di malam saya menyelesaikan program untuk ibu dan bapak mudah belajar tafsir. Itu nanti mudah ya. Coba aja buktikan kalau sudah jadi. Ibu butuh apa? Oh saya butuh terjemah. Ah, itu wal asri. Nanti langsung ayat ini, ayat sekian. Ah, insyaallah ya, tapi lagi dikerjakan. Surah ke-22 ayat 32. Ini surah Al-Hajj. Ya, tentang haji memang. Tuh, ayat ke ayat ke-32 sampai 33. ini ya, masih tentang amalan kurban. Ini. Iya, ada ya sudah ketemu yang Quran terjemah perkatanya sama halaman 336. Ini enaknya 30 juz. Kalau yang satu lagi kan per 4, per 3 juz atau per 4 juz. Jadi e, kalau saya ke sini harus bawanya 11 buku. Ah ini cuma satu buku, satu kitab Quran ini. Jadi masing-masing ada ada kelebihan kekurangan. Tapi kalau yang inayah itu untuk pemula enak karena ada tulisan Latinnya, ada pecah-pecah. Ah, ini pecahannya cuma satu aja, ya. jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ada di halaman 336. Surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 32 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Sampai situ ya tiga-tiganya. Tadi dari tiga-duanya, dari Zalika di atas kelewat tadi ya. Tiga-duanya nih. <clears throat> Tuh saya lihat hmm, salah lihat matanya. Dari ayat dari atas dulu ya, tiga dua dulu. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Kita lihat terjemah perkataannya ya. Zalika demikianlah waman dan waknya dan man barang siapa. Yu'azim memuliakan. Astaghfirullahaladzim. Kan itu ya. Azim memuliakan. Maha agung, maha mulia. Siapa barang siapa yang memuliakan, menghormati Sya'airallah syiar-syiar Allah. Fa fa'nya maka ini sesungguhnya hadiah. Maka sesungguhnya itu orang yang tadi ya mengagung-agungkan, memuliakan syiar-syiar Allah min takwa min dari takwa ketakwaan al kulub hati ya soal hati karena lidah mah boleh boleh boleh berbohong boleh mengungkapin apa saja tapi hati tidak pernah berbohong makanya kalau ingin tahu tentang kejujuran tentang kebenaran bertanyalah kepada hati karena hati tidak pernah berbohong dan jangan sekali-kali untuk berbohong karena kalau sekali berbohong Biasanya untuk menutupi kebohongan yang pertama kita berbohong. Setelah bohong pertama, bohong lagi, bohong lagi. <laughs> Itu ya. Lakum bagi kalian pihak padanya manafi' beberapa kemanfaatan. Ila ajalim musamma ila sampai ajalim musamma waktu yang telah ditentukan. Summa mahilluha kemudian tempatnya ilal bait ilal baitil atiq sampai sekitar al bait rumah al atiq rumah rumah kuno ya rumah tua kita lihat terjemahnya ya sudah paham cuman eh, masih ada mengremeng itulah terjemah perkata itu belum tentu memberikan pemahaman yang lengkap coba aja kita menerjemahkan teks bahasa Inggris per nggak nyambung. Kadang-kadang baru nyambung setelah eh, apa terjemah lengkap. Nah ini. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa katanya? Syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Gitu. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ya iyalah, kalau kalau hatinya tidak iman, tidak takwa, buat apa? Panas-panasan, ke tanah suci ya, berebut, kadang-kadang ngantri di kamar mandi ini dan itu. Tapi karena ketakwaan hati semuanya senang dan tidak pernah ada yang kecewa, tidak ada yang pernah uh, apa kapok. Pokoknya yang setiap orang yang sudah pergi ke tanah suci Mekah selalu ingin kembali, rindu ingin kembali. <laughs> Itu ya kelebihannya Insya Allah. Katanya walaupun Catherine-nya enggak ada atau apanya masalah ini, masalah itu, tapi dia tetap cinta. Dia selalu ingin kembali, kembali kepada kesucian, kembali ke rumah Allah. Karena memang pada intinya kita akan kembali kepada Allah ya. Ayat 33-nya, bagi kamu padanya ada hewan hadyu. Apa itu hadyu? Ya, ini bisa lihat di, di surah sebelumnya ya, suratul Baqarah ayat 196. Hadyu itu ya e, denda dam itu hadyu semacam kurban ya. Ada banyak e, pendapat. Ada yang bilang unta, ada yang bilang sapi, kerbau, tapi umumnya adalah kambing ya yang yang ada di sana itu hadyu sebagai dam kalau kita melanggar, melanggar suatu ketentuan atau uh, haji ada kan ada haji ifrad, ada haji kira nanti kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Bagi kamu padanya ada hewan haji ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atik atau Baitullah. Ini dulu Baitul Atik. Waktu saya di kampung ada masjid namanya Masjid Al-Atik. Oh itu ya, Baitul Atik. Baitullah, rumah kuno. Baik. Kita lihat lagi, masih ada waktu 5 menit. Ibu dan Bapak jangan pernah beranjak ya dari tempatnya. Teruskan. Pak Hari, eh, kalau baca begitu mada saya juga bisa. Betul, tapi untuk memulainya itu. gitu Ibadah Kita tuh ibarat motor, ibarat mobil, mobil tua. Jadi kalau belum panas mah susah gitu. Kalau sudah panas mah coba deh. Ibu sekarang sudah belajar nih. Jangan bergeming sampai sholat tuhan. nanti. Setelah sholat tuhan teruskan lagi sampai zuhur coba deh enak. Tapi untuk memulainya itu kadang-kadang males gitu. Makanya kenapa ya Pak Hari saya memalas ibadah teh salat teh. Ya doanya Allahumma paksakan dipaksain gitu ya. <laughs> gitu. Kalau nggak dipaksain mah semuanya juga eh, kita digoda setan masalahnya. Kemudian ini ya surah tentang kurban ini ada di ayat 36 37. 36 37. Jadi e, masih di sini ya surah surah Al-Hajj juga 36 37 tuh. Ada ya sudah ketemu masih di halaman yang sama 336. Ini 36 37 ya, tadi 32 33. 34-nya juga ini menarik juga untuk dibaca tapi supaya uh, urut uh, materinya dulu ya ini. 36 37. Nah ini. Ada ya? Nah, dibaca aja dulu besok kita uh, kajiannya ya. Nah ini di sini tiga tujuhnya jelas tuh bahwa kurban itu bukan daging, ya, bukan darah yang sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tuh, kita baca ya. <clears throat> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم Wabashiril muhsinin. Itu apa katanya nih ya. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Iya dulu unta kan tahu ya alat transportasi. Di kita nggak ada unta. Tapi kan e, unta ya itu pemikirannya sekarang mobil-mobil itu. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dan laki-laki yang telah ya. Uh, ini maksudnya ini uh, jenis binatangnya. Dan kaki, oh <laughs> bukan, salah lihat. Dan kaki-kaki yang telah terikat, bukan laki-laki. Dan kaki-kaki telah terikat. <clears throat> ini. Kemudian apabila telah rebah atau telah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Jadi kita memberi itu jangan ya yang yang meminta-minta, tidak meminta-minta. makan tentang jabatan juga kalau orang minta jabatan sebetulnya jangan dikasih gitu ya. Dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur daging hewan kurban dan darah itu, darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sayang waktunya ya. Jadi ibu, bapak teruskan dengan beranjak dari tempat masing-masing. Sebentar lagi sholat duha minimal dua rakaat atau empat rakaat gitu ya. ya. Insya Allah orang yang duha itu kan sedekah untuk rusuk. Tulang rusuk kita tuh ada 360. Sedekahnya dengan sholat duha dua rakaat mencukupi. Sholat duha empat rakaat insya Allah rezekinya akan ditanggung oleh Allah. Yakin kepada Allah tapi ber, berusaha berdoa sambil berusaha ya. Jangan Eh, berdoa tanpa usaha. Ada saran, ada kritik silahkan jangan sungkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Besok kita teruskan untuk murotalnya bisa dipersiapkan surah Yasin ayat 48 hingga 83 Diteruskan dengan surah Sofat ayat 151. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis.